minna biman in ta'man ubi kintor yu'adhihi ilaih wa min humman in ta'man ubi binari la yu'adhihi ka illa matum ta'alaihi qoyma wa min humlan itu setengah sayang ahli kitab Manu wong in ta'man hulamun gawe akad aman siro hu ahli kitab bikin tahun bukan dunia akeh Ulati mongko nekani sebuah ahli kitab i ing kintor ilai kamari minta Intaman dulu nak individu percaya, tapi nak mentung lembaga atau negara namanya akad aman. Sebagian ahli kitab tuh kalau kamu percaya nyimpen duit akeh, itu kena dipercaya. Wamin ahli kitab yang setengah sehari kitab man wong intaman dulu percaya sirah iman dikintorin kelawan pintar lawan dunia agak di malam kasirin yuatihi mau konekani sopemanhi ing kintor ilai kamaring siro li amanat amanati krona amanai man man yang kitab ke Abdullah bin Salam kalau ini Abdullah bin Salam Walaupun kena dikitnya nih, bercontoh-contoh ahli kitab sholat Abdullah bin Salam Istau tak guning titik bu eng Abdul bin Salam sopo rojulin wong lanang alfan wami ate rukiatin yang saya ulang rongatus ukiah jawaban apa nih masih pada mukana kali suman haim alfan lumi ate ukiatin ilahi maring rojin pada mukana kali sopa abdul bin salam haim alfan lumi ate ukiatin ilahi maring rojin nah, Ati di buang itu balik no. Wa min gumlan setengah ahli kitab manute wong intakman gumlamun mercaya sira iman. Kifiran tan sak dinar intakman gumlamun so intak ku lai adi mengkora so sapa manhi ing eh tinar ilai kamaring sira li khianatihi krana te man ilama madinta kecuali yen to jumeneng sira ali ngatasil kitab kok iman khali ya khali jumeneng ilama madinta kecuali ento langgeng sira ali ngatasi man kok iman khali jumeneng Ela tu fariku dikse ora misai sira gu ing man man ahli kitab Fama tafarab tahu mongko semangsa ini misai sirah ahli kitab angkara humo ngintari sopo ahli kitab eng dina kakak bumi asrof istau tak aku titip ing kakak sopo kures yun dinaron fajahat aku mongko ngintari sopo kaab bumi asrof ing sak dina Lalu kita udah mengkono-mengkono tarbul ada, ya tarbul ada, di anak. Karena saat ini ahli kitab, lu alu ngucap sopo ahli kitab, lai alina fi umi nasabu. Lai saura no iku alir yang ngatasi kita fikumi Nang jual kira perang Arab Mayil Arab Apa sadulun apa dalam Eh ismun tiki saura no duso Mereka istiqlal ihim orang oleh nganggep halal ahli kitab Nganggep halal dulmaman Yang dolimi kok Khofan atau kholakan? Khofan Masuk khofan? Kholakan Jadi, sorry ya Pak? kalau apa ya cuma kalau apa mau yang sepi jaran iya, yang terakhir no ya ini nih loh ya sekarang solo ya teman karena aku pan aku di ya kalau apa jumlahan yang dari dari ini kok kalau apa Anggir lam kalau apa kau melayani sebeman tidak pun yang agamanya kan kitab warasa guru lan podo nisbatna sapa ahli kitab bu yang istighfar ilaihi maring wong soalnya aku ideologi repot mulai riyen kan ada sodo kene orang Islam orang kafir yang Yahudi berdoa ternyata ini ini nanti ahli kitab orang Yahudi nasroni ya orang ape nanti pasrah itu orang Islam ada di balen kata-katanya buatan nanti pasrah itu orang Islam itu ngasih. artinya orang di balen karena mereka berkeyakinan bahwa dunia Islam gak dirusuh paham ya? jadi ahli kitab itu ini bahwa dunia Islam buat apa? dirusuh kalau Islam gak sami jadi nak janjian di Cina saya naik buat dunia Cina dua-dua ini bukan lancar dari lagi Nabi semua tatanan jahiliyah itu tak gugur kecuali ilal amanat fa inna ada tundal kiri wal fajir kecuali amanat nah amanat itu muadbatun ilal kiri wal jadi sama di titik buang kafir harfilah wajib balena paham gitu jadi ideologi itu sampai merusak tatanan umum jadi misalnya jadi wajib kita pun keyakinannya macam gitu jadi bodoh Islam istiqlal ihim belum lama apa tidak memang mereka merasa halal dan ini wong sing gak agama gitu bodoh orang Islam yang ngotot orang Islam sering bodoh di Cina kalau bener ya itu amanat bukan sakit amanat itu kudu dikembalikan pada yang punya jadi ini bilang diri bal fajir sama misalnya ulan roti cek uang ora sholat cek uang ora sholat subuh cek tukang zino nah jenis itu nya mulai eh, harus dikembalikan karena yang dikandikan nabi akidah itu gak bisa merusak amanah jadi amanah itu mau ada itu nggak diri bal fajir jadi uang apa jadi wong sing ada cek wal fajir Durian, jadi Rian zaman perang Nabi ini nonton dari perang itu janjian, agak janjian betul nanti perang. Nah, ketika sepihak itu nyelayani janjian dia harus dimaklumatkan. Jadi wa in mata khofan namin kaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Kalau perang sudah janjian misalnya di mesenan perang. Sebelum orang kafir itu perangnya di ahad, nyerang Islam di ahad. Itu Nabi gak boleh langsung ikut membahas. tapi maklumat dulu. Oke, perjanjian kita batalkan bahwa perang di Senin sekarang perang syariah jadi itu intinya apa jadi perjanjian itu meskipun berlawan itu ditaati misalnya dulu itu ada bidunan ya sana dolim kiai ke mati itu dolim nerang no kan malere jadi tidak sampai ngaji tarah ngalim orang bulan nerang no ngantuk dirian beberapa kali peristiwa itu itu sudah genjatan senjata rian wonten genjatan senjata kalau kasus itu ya jadi nabi berperang ke situ wonten perang, perang dia janjian. Daerah ya, janjian ada perang itu, orang kafir udah Mekah. aja Nabi tentang Medina, perang gue pasukan daerah janjian ada perencau-perencau, ya, eh janjian. Jadi di perang berperadaban, di Nopo Senen, ketemu nih di luar Medina, nih di Hoiba. Jelas. Jelas. lalu itu nak nyulayani itu, nak orang kafir nyulayani. Ternyata mereka datang lebih awal untuk persiapan. Itu Nabi tidak boleh ikut melanggar harus memberi maklumat dulu oke kita melanggar kalau nak melanggar bodoh-bodoh melanggar tapi memberi maklumat dulu jenis wa imma takhawfan min qaumin khiyanatan fambit ilayhim ala sawa innahu la yuhibbul khainin kalau kamu Muhammad takut dikhianati satu kelompok kamu harus memberi maklumat bahwa pengkhianatan ini juga harus dilanggar sama-sama melanggar maka Allah gak seneng wong sing khianat jadi wong sing melanggar janji Paham ya? Hari ini ada kitab yang ngotong Hari ini kitab itu Wonton sejarah mental ini benar Satu Sabtu Ibn Salam ya Kalau janjian ya janjian ya Jadi dia menurut saya, tatanan menurut saya ya. Jadi kalau kaji Nabi misalnya ada delegasi orang kafir ya dipeduhi kita masjid Biasa air biasa sebenarnya kenapa kenapa Karena dulu itu yang namanya delegasi perang itu ya dihormati Ya sama ketika Nabi kirim delegasi ke orang kafir ya enggak ada Jadi mulai dulu itu punya etika yang namanya delegasi perang nggak boleh dibunuh ini dunia kacau kacau dunia itu semata yang kiai itu mesti Ahmad ini dunia ini rusak tapi ahli tarai sepakat tapi sering udah nasional ini cinta tak kon ahli tarai paling bodoh lah harus gimana Nah itu mulai berituasi dulu Debia ya, sampai Nasional nasional, Mesti diberi itu mungkin Kecil Tapi gue kena setan ini Kalau itu lucu Kalau ideologi masjid itu Gak oleh jelis kafir Sesuai ideologi anyarnya mesti oleh boneka. Sesuai ideologi mana masjid oleh yang malah tiga turun. Nah, ternyata malah masjid itu tiga turun. Artinya nggak tentunya betapa parahnya. Itu malah nak cara pulau ya. Tapi ini ya nggak boleh dilanggar memang adat Indonesia nggak boleh. Artinya hampir kesepakatan orang Indonesia Biar yang Kristen harus ke masjid. Padahal firman yang ada kamu tuh Andai kan umat Islam dulu dulunya ada Rasulullah, jadi masjid itu jadi pusat kegiatan, wali zakat, tamu, uang mulai sora saya sampai kiai mau uang Kristen yang masjid ada uang dukono yang masjid ada uang urusan politik yang masjid paling tidak suasananya itu masih diikat oleh yang namanya masjid itu tempat sujud tempat ibadah jadi hikmahnya malah gede gue rasa kembali kong untuk duit ke partai tim sukses gue rasa saya enak tapi saya itu hukum dilanggar sehingga khusus Mustafa ya bodoh jadi orang ngakoni tarik jadi kadang hal yang dilakukan Rasulullah buat <laughs> ya, tentang itu kan lucu gitu. Saking bodoh nih. Ya kau tentang itu gak bodoh. Sama no hari tadi. Tapi mau tentang tentang tapi tahu tak bodoh memberi cerita masjid. Tentang tentang betul. Nabi yo aktif nyurati rojo-rojo sing kafir gimana? Ketika ada debat itu tidak debat, ketika ajak perang tidak pernah. Tapi ketika memberi hadiah diterima secara baik akhirnya belum Islam yang memberi hadiah jadi kafir tinggi kafir musta'man, kafir muahad nah yang tiba kan kafir kaira wal farosa wal simaro, wal dihola ba'du muluki ilahi akhirnya Nabi juga berubah hadiah dari raja-raja kafir yaitu sehingga belum Islam tapi berjanji tidak melukai umat Islam ya, tapi tahu tahu kiai kiai di ideologi mau duit ke bupati mau duit ke orang kafir tapi tetap aja prakteknya di dusun dia liane nopo di itu berarti saling memplang untuk dagangnya <laughs> berdua itu jadi artinya pada mereka ini oh, boleh mulai ke bangga nih <laughs> artinya selamat ke dalam cita dalam cita yang menang jadi <laughs> artinya repot sembuh di walau nah ini nih banyak resiko bodoh itu karena kadang kita menentang sesuatu yang kadang Rasulullah itu melakukan itu ya repot menyangkut tekan ya nonton zaman Nabi itu menangi Rasulullah ngolehno sahabat kawin yang itu ahli kita tapi bukan ideologi ideologi itu tabu tabu misalnya mana santri kok rapi dong itu tidak tabu ahli kita paham ya ya memang menurut fakir boleh namanya ahli kita yang koliso tapi yang nggak disadari kiai khusus Mustafa ya ketika kita hukum formal kita pegang betul gitu ya misalnya orang Islam nggak boleh kawin orang Yahudi Nasrani paham betul sebetulnya ada hal yang lepas dari kita karena faktual dan karena faktual itu kita lebih jelek misalnya nggak tahu, Mustafa misalnya kok santri rapi orang Kristen oleh orang tidak boleh padahal dia tahu itu hari kita itu boleh maksudnya hari kita semua itu membuat nanti kesan ini misalnya alasan oke oke tidak ada tapi tragedi kumpul di luar mereka kita sahkan Tok ironis masalahnya sebenarnya dan hina rupa-rupa orang Islam jadi guru Kristen Bang buat jendela jadi kayak desa itu kan biasa bumi saya itu loh Rahman saya itu Rahman berjalan di Cina saya ini Fatimah itu di Bue Cina malah kita lebih biasa bang tuh tapi saya kata-kata kawin malah kita tentang padahal nanggu angen-angen cara Islam untung kawin saya ina-ina untung kawin harus setara harus setara nih ya kan Wong kawin kan lebih setara misalnya itu Islam tuh berita lu setara jadi kan jadi buruk itu iya. saking bodohmu Mustafa, ini dia jago, Aku tuh Mustafa yang bodoh Sopo, itu tuh bodoh dia kita bodoh ndi Dia ya, kurang kurang tafakur. Lha kan itu. ya men mikir. Kawin sih kalau tak direne udah oke. Sama nih cewek, lalu lanang Islam mulai ngawin wong wedok ahli kita. Dalam konteks Indonesia tetap ora pantes. Ya rata-rata cek meyakini haram. Tapi ironisnya itu mau kita sering tidak terusik Nah orang Islam buruk Kau Kristen? Bilu Cina, apa? Ya biasa, ya kebetulan beli rezeki. Ya nah, zaman ini apa <laughs> ya, Padahal nak kawin itu nggak bisa-bisa. Masih zaman berbata, susah. Padahal nak buat angin saya kan angin angin yang utak dingin. ini, nanti, jadi buruh, jadi bojo. Ino jadi buruh kan, jadi bojo itu ada kesempatan ya lu. Itu jenis adat. Hukum macet repot. Ya kula lah itu bayang ngalim lah rawan tentang itu Tapi kita ini cara hukum itu udah merine. Yang inti sama hukum Islam wa kalimat itu oh iya. Oh iya, orang Islam itu posisi menang. Pak Mustafa, jadi kita nangis hukum gue pikir, ojo menuruti adat. Umat Islam Indonesia kiai ini lagi kiai rata-rata macam biye, macam kiai rata-rata mondok ya Ahmad. Untuk turatur melibat ketua jadi kiai, mesti kan mesti pas-pasan. Ayo pas-pasan orang takut hukum pas pak repot. Anak takut uang bareng dia itu apa kan izin? Tetap aja pak pas. Nah contoh logika itu contoh lahir ya. Saya karuan nonton takbir kan nonton ya. Berarti kalau buat kalah akalan ya. Karuan nonton takbir itu uang ahli kita boleh dikawini uang Islam. Tapi tengah adat Indonesia kan tabu. Tapi repotnya gak mentabukan uang Islam dulu wong Kristen lho ya biasa kan kamu nak biasa ya kan, yang boleh rezeki <laughs> mana aja ini guru ini guru nanti minyak musuh waktu itu pernah hati tapi berdua belum sinau ke mana itu ya mah matu nih tambah sedih pondok di pondok rasina umum itu so iya mau tahu ya tuh so orang di pondok pondok rasina umum itu so nah aku harus ngalim berapa tuh so jangan ngalim Terus sama nama itu dosa itu musola. Tapi dosa fatwa dosa. Lah sampean nama nama tak kok kisah alim, Mbak. kalau tak asal hukumannya kok nggak dene lah mesti nih yo. Nah, kira itu kan nih yo. Lumayan gak amin lah, lumayan ini dari kediri ya. Kan lucu, kita itu menentang kawin mati-matian, aku lumayan Islam biasa-biasa. Sepan orang Eh, sumpah kesemper. Awalnya cara berpikir salah, ya, gue mau mulai bener Imam Sanusi. Batu hukum adatnya merusak tatanan. Orang kalau tatanan menyangkut sirik akidah, tatanan itu ini rusak hukum adat. Lu kan ngerti kan hukum adat, sampai zaman ngaji itu iling, ngomong Islam mulai kami nanti kita itu iling. Ya. Tapi saya usai kumpul masyarakat gak lagi, jangan bener lah. Ya bener. Iya, masuk boleh. <laughs> Padahal kapan ngaji, kapan tak dulu. Nang peke. Iya, itu perangane kan sampean. tidak nak buruan oleh. Udah biasa sampean. Ada <laughs> lah ya, itu lucu nih ada. tapi orang terus mau, tapi mari repot. Nah tentang ya sih kan? <laughs> Kalau saya mengalih orang tentang ya. <laughs> Ya ada nih jadi ada. Nah ini wow, nggak mulai dia keyakinan ahli kitab ya sama dengan kita. Jadi bodoh Islam boleh Untuk di istiqlalihim. Dulu mana kau apa? Kina, mungkin orang mana itu tidak Islam lah, orang istiqlal ya. Wah, aku nak alumni santri sing kuno kuno sing yakini Cina setengah amat ya. Ada kerusuhan baik terus. Jadi dia setengah amat. Ada Wa iku lan ngidap sapa ngake ala wa ing atase sapa ala ing paing koro wakum ya alamun. Ala itu ngake ya alamun ngerti sapa ngake. Kala iya man te sapane wa aufa kang nurun di sapa man biaji kan janjine man. Wa taqwa lan wedi sapa man. Wa inna wa ma satamna wa yuhibbul muttaqin seneng sing takwa. Innal ladzina satunu ada setaruna kang padha tuku sapa ladzina biadillah kelawan perjanjian ya Allah. Wa ada amanat lan nekani amanat. Biadillah wa imanihim sumpah kelawan nasmane ya Allah sumpah ladzina Samaran kalian kelan rego sing parek ulai kala kola kola Ulai kata mengkono kala kola kola Ini menggali santri ura oleh nabi jauh umum Kita umum kado anjing kamble Mau tuh bias Walaupun aku sih mau rapi jauh umum Jadi gak ikhlas terakhir ke santri guru yang belajar malah oleh Ini kan lucu Malah itu punor. Rapi gak kan warisan Bisa mumpuni Bang santri kan? kan ada berikir cek kelainan aku. sampai tiga rai cek betul. memiliki Ada pelajar yang Enggak, Di akhirnya kan nanti nih Santri kita gitu, geger. Bareng rumus Mustafa itu buru uang. Sing blotor. Sing apa-apa. Padahal ngeribu lah apa ngeribu itu? Ngeribu lah kan kode-kode hitung-hitungannya karena harga diri betul Iya lah Itu cara hitung-hitungannya faktor harga diri ngeribu, ngeribu lah Ngeribu lah Umur lah iya tenan Tapi gue adat, gue kena adat setan Lihat lagi tuh aku abad wujud Ayo pasti jadi gila Allah, Allah, Allah, saya dipujukin Mau ngomong kan artinya Tapi ada di buruh ya biasa ya gak tidak gila lu kiai opo aja nih oh keren lu <laughs> berdia berapa, bro tuh bapak nggak musuh baik kan lucu adat kita lucu kerumuh mana rata-rata mau udah mana? udah nanti gila santri kok bisa kecoba seneng ngono mesti ngelutur tapi nanti di pura mana biasa <laughs> jadi wujud ya gak ada ada di pura malah orang. kamu banget biasanya lah orang? <laughs> Tidak sekarang ini memang itu Ahmad jadi dari pulau jenengan mumpung ngaji saling mengingatkan kita berpikir yang baik. Jadi kalau dasar pikiran kita al Islam ya lu walayula itu ya berpikir yang baik. Karena yang baik itu gitu betul. Ya. Menurut hukum ya benar, menurut adat juga tidak merugikan ke depan gitu. Jadi nah kalau kita sama-sama ngerasa ino nak santri untuk omblutur misalnya, yang ngerasa ino nak jadi buruh, jadi aktif. Sehingga kita melakukan gerakan ini supaya santri nasibnya lebih baik bocor malah lucu kan jadi bocor lah oleh jadi buruk lah ini ada lucu dong ada kalau kita sama-sama ngantuk elek jadi bocor Pak Mustafa di Indonesia nganggep elek jadi buruk kan ada kan bocor bodoh raino gitu maksudnya Kau sokor-sokor lu yang kau bisa sing bocor buruk kita, <laughs> tapi waktu itu buruk Terus nomor kekulima. <laughs> Nah artinya adat kita udah gimana? Kan nggak apa-apa, dia dia sama bilangin. Pak Yai. Tanya mereka yang tiba sing Jerman, nih gue sana ini mereka yang Cina biasa kan agak bandel, gue cerita nih. Nih gue bakal lagi Cina, lo gue bilang sih kata eh, repot kan. Bener sih kira-kira cara hukum, bener gue lah. oke, kiai nggak ngomong kan debat gue, kira-kira rasanya. Ini nanti jadi tiba-tiba buruk. Ini buruk. Yang buruk sama anak seneng raiso keturutan, bojo keturutan. Halal, mulio. Nah. Tapi ya, jajal ya, aman dajal kawan kiai. Mbak santri ini jenengan untuk Cina anak mau begini. Lagi Islami lagi santri itu semacam-macam kamu itu tinggi. Ya cerita nih. Dulu Cina kita biasa <laughs> kasar ya. Tak cara pulang waktu itu singgung ya. Sama-sama aku bodoh adil. Nah, dulu sakit pindah. Namanya? Nah, dulu sakit pindah. <laughs> Enggak baik pada ibarat di kawin. Bucu malah menangnya enggak. Sampai megat warisan sepuluh, malah menangin bucu. Bucu di kendali. Menangan bucu. Mau pernah nak suka, gue sama ah, tak pegat lah anakku sama ada dunia <laughs> malah menangan. Eh, itu hukum adat. Hukum adat itu kadang rusak tatan, rusak pekat. Tapi ojo ngajarno dunyo kowe ora kan gue ilmu sing aneh-aneh ora ora dadi kiai ketahuan gue. Iya, terus. <laughs> Sekar ora kuat. Pada zakaran tumurun tuh jago tinggalam ya, bukti lama betul. Masa yang ganti sebuah ya, bukti natan nabi natan nabi. Wah dan dia ada boy dari mana itu fitorah. Wafiman ing dalam halap orang sumar sumar dari gitu, ban halikoro fitawan yang dalam satu persenjataan. Alfi ke isilatin itu yang dalam adol penaikan harga itu jadi ini ayat turun tentang Yahudi yang melanggar janji atau orang sing sumpah yang persengketaan sumpah koron yang persengketaan dari rebutan tanah berebutan warisan apa sing temuran itu? Inaladina ladzina staruna bi ahdillah innal ladzina satanu abi staruna kang tuku nas ladzina bi ahdillah kelawan janjine Allah wa imanin lan sumpah-sumpah lagi. E ladzina wong sing mempergampang janjine Allah lan sumpah sama nang kali lan kelawan rego sing sithik ulai kala Ulai kata mengkono mati ulah pola kola kumerono kecil mau coba mengerti ulai kata ulah kola termasuk. Ulai kali mulan ora ngendikan ngendikan iku ngalah ya dina sapa Allah wa taala wala yang ilaihi yaumil kiamat wala yusaki wala hum adat nari. Wa inna min jumlah niku setengah sangi ahli kitab la fari kono tinono kelompok. Yaluna kang bodho mulak malik sapa Farikon alsinatahum ing lisani farikon bil kitab iklan Kita sabu supaya nyangka sira kabeh ing kitab kitab ayat muharraf tegesi kitab sing dirubah ayat muharraf tegesi kitab sing dirubah minal kitab sing kitab kita satu minal kitab kitab sing dirubah ben mbok sangka minal kitab sing kitab alladzi anzalallah jadi ahli kitab di tradisi merubah-rubah kitab sing gaweane dhewe supaya dikira itu kitab buah beneran ya yeah. jadi merubah-rubah kitab nganggo saenake dhewe supaya dikira itu termasuk kitab beneran alladzi anzalallahu kita wa mazhar ana te kitab sing na kitab fi istanesan kitab sing bener. Fa kulo nang kitab sapa ahli kitab wa te kitab iku min ikhlas sangking ngersane Allah. Toh wa ma dua kali orang ana kitab min ikhlas. ini iku ora ora kok Allah menika Allah. Fa kulo nang kitab sapa ngake ala wa ing atase tadi fa ing ora wa alam. Ali ahli kitab ya alam nang ngerti sewa ahli kitab maka nabi kasarin orang lain dua manusia ayat dia hukum yang tahu maring iman sebuah Allah wa ta'ala kita baik kita pak kumalan hukum bandut dua talan kenabian semua ulang kono ucap sopo sopo kasar linasi maring manusia kuni ibadah ini kuno ono sirah kabe ibadah jadi lo kabe li kedua iksan ini dimilak kelantang bawa Diorano wong sing si sing diparing kitab hukum nubuah terus ngongkon wong sebuah ibadah ini ngalah ibadah ini Allah orang orang jadi nono wong alim nyari amno wong loyal ning ini ngalah nono loyal ning awal orang alim jadi ukuran wong alim ojo sampai terjadi nopo jadi tidak ada manusia yang diberi kitab hukum kenabian terus ngongkon uang lebih beribadah ke dia ketimbang apa jadi kudunya nak sampai ngalim ya uang lebih ibadah nih Allah mulai betul betul saya mulai dulu tuh gak mau dihormati santri wong nak santri nih bodohan nih Kristen aku zaman yang bodoh tahu ketua Ma'arif itu anak buahku semua hari nggak ada itu hormati santri tersinggung nah aku tersinggung nanti ya udah kok kesini orang bicara sopan rata tersinggung gue belum ngisin ke pengiran kemudian sih biasa kau subuh biasa pacaran pengiran adalah dihormati jadi <laughs> kalau itu pengiran itu sederhana artinya kadang kita jadi kiai itu berlebihan ya. ngamuk santri kurang nambah kongkong biru itu padahal urusannya sampean padahal urusannya allah kadang itu biasa ya kita santri kau santri pacaran kadang kita biasa ya tapi nak ada omongan perkara mau pakanan itu geger aku lo nanti gila gitu. aku alhamdulillah itu kemudian coba tuh gak pernah gitu. fakir isin itu pengira gue bener nanti semua diri yang ngaji lah ngaji lah tak pikir buat mandiri aku pikir tenang gue rasa tersinggung karena saya takut gitu Tuhan saja kadang gak diperhatikan dari pada subuh Lalu ketemu orang itu gue tidur tapi memang memang begitu cara Allah jadi tidak ada manusia yang diberi kitab waktu manusia terus uang perlu ibadahnya ini tambah Allah kalau ada dia itu dalam sebagian hal memang keliru gitu itu mau oleh sing-sing kuasus paling nyata menyangkut diri luar gitu. kadang kita jadi dia ya sudah tahu kalau itu anak tunggal dan sudah tahu orang tuanya berharap berharap mulai gue tua itu kita gue enak sebaturi aku hanya lebih mementingkan kepentingannya itu nah ulang seorang anak jadi kiai itu repot lah batin Padahal jelas biru itu hukum itu. biru ulama ya hukum tapi dia ini kan kiai yang disantri kiai kan. Gitu. Kan ganti kan gak popo kan. Misalnya, ikut di putaran kan dua yang. Nah jadi dia kan santri ini ikut <laughs> ganti itu repot, tenang sama Jadi tidak ada manusia sing tidak hukum. Itu kalau mursyid kiri itu tidak boleh misalnya Nah, marah atau aku, kamu suwargo itu udah boleh. Itu harusnya kalau dia mursyid betul, jenenge hukum wa itu ngerti deh jenenge hukum wa itu memberi suarga bifadlillah ya enggak kalau dia kan jarin Allah kalau manusia betul diberi kitab bahwa hukum dua termasuk hukumnya Allah mau memberi suarga bifadlillah gitu jadi ada di timur setelan butuh ini saya anut aku ya ape napas aku ape nyentori aku saya sing anda anut iso wae ya ape kemakomil berdurun jujur jadi kan gak problem Jangan aku ya ape, rana aku soalnya ya ape, mereka gue keren. Ya nggak mau mau santai dari dia, kalau pulang dari dia gede mengaji rapat, rata pikir, orang menggawe ya. Kalau ada gue gue, sekarang guru guru guru belum. Jadi ngaji dia orang sita, dia mulai semangatnya, e, waduh, berdua, barunya tapi adat-adat yang melanggar hukum Allah harus sampai hindari termasuk ini bahwa kalau kita sudah yakin Misalnya kita jadi mursyid gitu. Kamu harus yakin hukmu itu satu. Misalnya tentang surga. Mursyid senangannya kan sing ramar otore aku sebenarnya orang ngoro pasar bingung gitu. Kan kita tahu sebenarnya menurut hukum ada itu sing amale ape ya bingung sing ra amale ya bingung. Jadi kita harusnya tetap pegang itu yo gitu. coba hukumannya sing ramar otore aku bingung hukum iki kan kalau nenten Kalau kita jujur kan hukum itu ndak ada kan. Cuma hukum kan orang sing amale gak bingung. Sing amale akeh ra bingung. Jadi kudunya ada ini jujur. Cek anggota kula cek boten nggih. Nah, amale kata iki penting bingung masa anggota kula amale sithik iki bingung mana jujur. Lha iki cara ngomong ngoten. Terus gue kena setan di cara darahnya fatwa ngono itu kan repot itu hadir nafsi kan artinya sudah hadir nafsi ya. Artinya kalau memaksakan orang ikut dia itu kan sudah hadir nafsi. Jadi sampai misalnya pamit dulu Gus ini kok, kalau saya sebutin ngaji ngaji Pak Yai Rumah itu harus apa ya? Beneran, soalnya itu apa? Ya itu beneran. Malah kan? <laughs> enak. Dan itu dulu nanti gede loh. Gitu. Ini lagi udah cara hukum kan nonton. Saya kalau jadi kiai, Jadi santri tak senengi masalahnya api anbe kulo loyal. Tapi misalnya pamit, monggo kulo sakit kulo kedangan, itu wajib tak sembadani karena baik ya, hanya demi orang tuanya. Berarti kan cara hukum karena kan berwalidan wajib kan dan dia pulang demi dia ya, harus wajib saya harus mengalahkan ego saya dan misalnya lagi cocok itu banyak urusan saya di dia tapi ya, kan ini kuat lagi gitu ngurus awal ya, itu nanti orang tua ada di kawan jadi bener maksudnya kalau terhormat artinya saya dengan dia itu terhormat tapi jalan itu tidak bener gitu tidak bener kan nggak harus saya ada hormat saya tegur hormat tapi tidak bener itu perilaku itu tidak bener jadi ini ayatnya gini jadi jangan sampai uang sing diparingi kita hukum nubuah itu sari syariat kuno ibadawi minggu wala tinggu tapi nono siro kabe rubani ini wong sing terpelajar Eh ulama si ulama amilin ngamal siro kabe wah nabi itu keren nabi hebat betul nabi itu butuh pasukan gue perang sekarang butuh ngapain perang butuh pasukan orang pemuda rawu ini hati soha ya Rasulullah saya ikut perang sama kamu jadi nabi kue cek untuk tesih Bismillah yang rumah itu kan hebat ketika hanya karuan beliau itu butuh masukan tapi ketika tanya ala kawali dadan dia jadi ibu terus ya fafiha kajari terus ke perang hormati ibumu dia tidak hormati ibumu nah kita enggak ya jadi kecil, cilik santri mulai wajah bodoh itu keberatan jadi dia cilik ini santri lima, orang gue bodoh kalau dia ini GR tamu pakai orang harus dikaitan sama ada harga ini lah santri ini yang kamu bisa, timbang mulai ngarit, nembode, itu sudah. Timbang mulai, udah nak mulai kan rumah sapi, rumah pedus, jadi bodoh marka ini. <laughs> saat ini mau mulai, mereka mesti kerja kasar banget. Gitu. Iya. iya ini bodoh ini, benar yang dicuti semuanya nih, marka itu marka ini. <laughs> Kamu merasa santri ya, lapor. <laughs> Jadi dia itu yang iya, bodoh, nggak kamu tapi ganteng ini kan masih nyantar kerama gandil kamu kan anak nyaman gue ini cuma mantu manusia sing duwe kitab wal hukma wan nyari atno wong kon ngalap nabi lan malaikat jadi pengiran artinya tidak mungkin wong bener ngongkon malaikat karo nabi di bangkon jadi pengiran kecelakaan Nabi Muhammad itu sampai itu dalam banyak hadis sahih jadi Nabi saling trauma ini mbak tragedi Isa. Lagi nanti di kiai bersih teman-teman. Gak apa-apa begitu kasus sidik-sidik, kasus sini cuma tadi uang cilik-cilik. Nabi Muhammad itu saking trauma tragedi Isa, di mana Isa itu karena sempurna malah dituhankan, dikultuskan, dituhankan. Nabi Muhammad itu sampai bujurnya aja. Sampai al-arat al-basyariah itu kental, misalnya lali Mulai ulama itu ijma sifatnya Nabi sidik amanah takbir fatwa Bahkan ulama itu mewajibkan al arad al basariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Mergo resiko kan. Kita jadi kiai jadi tokoh tidak punya basariyah. Itu memang resiko. Resiko dituhankan. Kayak tragedi Nabi Isa, Nabi Isa itu gak kawin, gak tahu di masalah, gak tahu tukaran, gak tahu revolusi. Karena dari kepada pengira. Mengenai Nabi itu ulama termasuk uang Islam lah Kudunya sifat arat basaria merugikan Nabi betul. Karena orang disuruh meyakini sisi kemanusiaan beliau. Kudunya kan merugikan Nabi ya, karena orang menjadi tidak kultus kan. Tapi demi supaya Nabi itu tidak dituhankan, bang, ya? Demi Nabi itu supaya tidak dituhankan. Tapi kita tonjolkan al arat al basaria Mengenai sifat Nabi, wonten sifat jais tunggal itu al arat al basaria Sisi-sisi kemanusiaan mengeri Misalnya sampean jadi kiai dikultuskan, sampai uang tuh, wah dulu gak libat bahiku gak mandi. Padahal kita jadi kiai ini tahu, misalnya kok gak uang alim ngerti doa yang mustajab doa yang dilakukan waktu sihir wabil ashari hum yastafiru doa yang mustajab adalah doanya orang orang tua pada anaknya orang puasa yang sampai saya tahu lah hati-hati sih tapi karena diputuskan mau gak ikut baik gak mandi ya, gelem aja dia ini membadi diputuskan bukan badi jadi hukum Allah itu kalah dengan adal. Dan dia sama ada tiga ya error ya aturan doa saja misalnya sulusul lel. Kan kita tahu betul hadis yang zero guna kulalatin sulusul ini. Kan nggak ada hadis cuma mandi nak buat dan buat Bang Mustafa kan kalau sih orang hadis kan ketika ya kau sulusul ini Allah turun kan. Tapi hukum ini kan bisa kalah dengan hukum adat. UKNO lebih mantep di Durano Kiai timbang Dewi untuk sahur. Padahal kalau Quran ada hadisnya ini jenenge di hukum mata. mengenai nak jadi kiai kadang-kadang aneh-aneh no gitu. Hukum-hukumnya Allah kadang bawa aneh. Nanti nih kalau kata gue sering juga balik mana setengah apa apa. Artinya diwanen. Gitu. Jalan sama jalan ijazah, ya. Gue tak ke ijazah tuh, tapi di musim mandi waktu sahur itu pas jam telu. Di musim mandi pas gue topat pas hati mau padang. Jadi hukum itu harus diingatkan gitu. Jangan Wah, dulu ini mandi di merangkut uang di jasa ini malam ini malam canggung <laughs> malam malah ditambah-tambah ini <laughs> orang bener. Dan kita kan tahu dulu, hukumnya Allah kan begitu gitu. Misalnya kita akan mulai cilik ya ngaji. Allah turun itu suruh sulet. Dua sing mandi suruh sulet misalnya. Dua sing mandi si dikawiti dengan kata-kata kan ngerti itu gitu. Tapi tetap baik mana yang dijasa sengira karung Ini itu tadi, tadi harusnya nggak boleh gitu. Lalu Nabi Muhammad itu nggak begitu sampai beliau itu sering ketok mangan, kadang lali. Ya, malah sering ketok lali? Sholat ada orang rokaat ya Nabi Muhammad. Sampai beliau aku seroti sholat amnasi jadi kan lali nopo sholat itu serubah eh, nabi itu sahabat yang lugu-lugu ini sholat model anyar perubahan nopo jalan lali <laughs> kamu nggak sholat dulu berarti takoknya jujur ya. jadi peristiwa kan Tadi yang ada nabi sholat namun apa oleh rakaat nabi. Gak, yuran ya asal lali ya terus tambahi meneh. Nah, ya cara jangan-jangan sholat udah baru. Ya, ini nah, Jadi nabi itu ya nikah. Dia mangan daging, dia perang, dia kalah. Perang Uhud dia kalah. Ketika Nabi perang Uhud dikenai panah di rampal ubune. Sujawat jiwa di satu. Jadi Nabi ketika perang Uhud di sujawat jiwa di satu. Untungnya itu Yukedan karena itu menunjukkan Basari kalau Nabi segalanya sempurna misalnya perang atau kalah serbannya di kono wong kafir geblak kafir kita pengirannya kan dan itu di luar keinginan Nabi karena Nabi diutus untuk menghilangkan sirik Mana wala yang murakum antat takhudul malaika nabi nabiyina arbaba. Jadi tidak ada orang yang akan mensyariatkan malaikat nabi jadi pengiran. Karena ini ingin terang kamat takhudat aso ibal malaikat wal yahud uzairan wan nasoro Paham ya, ya nanti tinggi kiai, lah saya kira orang no sirik sing akar kaya nyembah. Sirik saya kira cilik kan kok kultus. Ya. Paham Mustafa ya, kut ya. Jadi kalau kamu nanti misalnya ada santri percaya kamu, Pak ya saya beri jasa gini-gini, hati saya itu sumpah. Kamu harus sesuai hukum Allah Hati sumpah itu cara hukum Allah itu kayak apa? Ya, ya misalnya kita jawab hukum Allah Nah sana orang gak suruh waliden, kita suruh beri waliden. Nah kau kalau subuh kita suruh subuh yang bener gitu. Nah sana itu karena seneng jam belotor kita akan ngawin kan wis Ya nak pacaran ada sunnah Rasul, sekali dinikah kan sunnah Rasul tadi gampang kan. Gue seneng mau blogger, mau pacar kan gak sunnah Rasul, sekali buat nikah kan sunnah Rasul. Mau nikah? Nih baru nikah <laughs> sunnah Rasul itu tinggi. <laughs> Ya tetap apa? Nikahnya kan sunnah Rasul. Jadi kita harus repot cara berpikir. Negara oleh ada tiga buruh oleh eling-eling sebab empat Keren lah tenan. Lah tak percaya kok begini merasa tuh pangeran, nangan-nangan omonganku. Eh, kula gak tanggung-tanggung, tanggung jawab nang pangeran, sampean kok itu nak munajat. Itu ya, sing Islam. Lah oleh lah cara gak oleh lah putri sama diri lu tenang salah, cara pergi lah tenang salah. Enggak, anak niku mulai dia lu tenang salah. Wong Islam lah, nang angsal kawin, wong wedok, holy solid tapi. Nah, saya mau putri buat tenang salah. putri ya oleh, Pak. Putrinya sing Islam, oh. lama kafir. <laughs> Balik. Tenang salah nih. Kata-kata ulama dari itu tenang salah. Ngaji nih pakai dora hatam. Iya iya iya iya fatwa terus deh. Ada berkufri kufri. Ada tuh perintah sopo besar kumisir kafir kufri pelan kafir. Batil antum sausian kafe, sirokafir muslimun Islam.